Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang ar atau jampi-jampi. ar yaitu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada kesyirikannya. Diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah. Maka kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkanlah kepadaku rukyah-rukyah kalian. Sesungguhnya rukyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Rukyah yang tidak ada kesyirikan adalah seperti rukyah dari ayat-ayat Al-Quran dari doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini lebih utama atau dengan doa-doa yang lain yang diketahui kebenaran maknanya baik dengan bahasa Arab maupun dengan selain bahasa Arab. Kemudian hendaknya orang yang merukyah ataupun yang dirukyah meyakini bahwasanya rukyah hanyalah sebab semata tidak berpengaruh dengan sendirinya dan tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Seorang muslim mengambil sebab dan bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah jampi-jampi atau bacaan yang mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik kepada jin, wali, atau selainnya, biasanya disebutkan di situ nama-nama mereka tidak jarang jampi-jampi seperti ini dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan kalimat yang berasal dari bahasa Arab dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang yang jahil dan tidak tahu. Rukyah yang mengandung kesyirikan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau innar ruqa wat tamaima wat syirkun sesungguhnya jampi-jampi jimat-jimat dan pelet adalah syirik hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itulah yang bisa saya sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.